husnil isyrah meminta menuntut para teman, para sahabat, para ikhwan untuk bergaul yang baik has hasaba ma yu'ashiruhum bih sesuai dengan pergaulan dia kepada mereka dengan cara yang baik pula yakni timbal balik yang bagus dalam persahabatan. Kita berusaha sekuat tenaga berteman yang baik dengan mereka, bergaul yang baik dengan mereka. Mereka pun juga demikian dituntut, diminta untuk mengerjakan hal yang sama. Bergaul yang baik dengan kita, berteman yang baik dengan kita. Kita kepingin baik, mereka juga baik. Mm, mereka kepingin baik, kita juga baik dengan mereka. Barakallahu fikum. <clears throat> Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang hamba hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ini konsep ukhuwah, konsep persahabatan. Kita mencintai untuk teman-teman kita, sahabat kita, ikhwah kita, apa yang kita cintai untuk diri sendiri dalam perkara kebaikan. Seperti yang disebutkan kemarin, teman-teman kita, diri kita sendiri. Ikhwah kita, diri sendiri. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Kalau kita mendambakan kebaikan-kebaikan untuk kita, maka kita pun juga sama harus mendambakan memberikan kebaikan untuk mereka. Wadah insyaallah ya. Yang ditekankan di sini adalah kita meminta kepada mereka, ya Allah teman, wahai para teman, wahai para sahabat, wahai para ikhwah, antum berteman dengan saya dengan cara yang baik, bergaul dengan saya dengan cara yang bagus, sebagaimana saya sudah berjuang baik sama antum. Sehingga al-mukafa'ah bil ma'ruf, timbal balik yang bagus. Satu sama lain saling saling memberikan yang baik untuk temannya. Dengan cara seperti ini akan indah pergaulan, indah persahabatan, indah ukhuwah. Kalau satu pihak saja timpang, tidak bakal lama persahabatannya yang ini baik, masya Allah, yang ini nggak ngerespon, yang ini malah berbuat e, keburukan, kejahatan, dan kejelekan. Tidak bakal muncul persahabatan dengan cara seperti itu. Sananya baik, kita aja buruk. Nggak muncul yang namanya persahabatan yang bagus, timpang. <clears throat> Harus kedua sisi, kitanya baik, mereka juga baik. Mereka baik, juga demikian baik. Saling memberikan kebaikan saling berbuat baik kepada temannya. Itu konsep ikhwan dengan riwayat di atas. Juga mafhum mukhalafahnya mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Kita membenci untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri sendiri dari perkara kejahatan, perkara kejelekan. Kita mendambakan, menginginkan semua perkara kejelekan dan kejahatan tidak ada pada kita. Jangan menimpa kita. Maka juga sama kita mendambakan jangan sampai menimpa teman-teman kita. Jangan sampai ada pada mereka. Kebaikan didatangkan, kejahatan dihilangkan. Sehingga satu sama lain memberi kebaikan satu sama lain menghindarkan menjauhkan dari perkara keburukan barakallahu fikum ingat kedua belah pihak barakallahu fikum orang hakim <coughs> berkata orang bijak al hakim itu orang yang bijak kita nggak bisa mengatakan Lukman al hakim kalau dikatakan Luqmanul Hakim langsung nyebut namanya. Kalau dikatakan Qaral Hakim ai Hakim minal hukama. Berkata orang bijak. Safwatul ishrati lil khalqi ridhaka anhum bimithli ma tu'ashiruhum bih. Belum mengatakan Safwatul ishrah pergaulan yang murni, persahabatan yang murni untuk semua makhluk ialah ridha ka'anhum Engkau ridha dari mereka dengan semisal engkau bergaul dengan mereka. Sama dengan di atas. Engkau bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tentu engkau ridha, engkau senang, mereka juga demikian. Bergaul dengan kamu dengan cara yang baik engkau memberi kebaikan kepada kepada kepada mereka teman-teman antum tentu engkau senang kau ridha mereka juga memberi kebaikan kepada antum semisal itu ya, ikhwan kebaikan dengan kebaikan pula kebaikan dibalas dengan kebaikan barakallahu fikum ini memunculkan safwatul isyrah persahabatan yang murni bersih indah bagus dengan semua pihak dengan semua orang. Barakallahu fikum. Jangan sebaliknya. Kamunya sudah jelek sama mereka, suka menyakiti mereka, suka ganggu mereka, tapi yang kamu minta mereka harus baik kepada antum. Mereka harus menghormati antum, memuliakan antum. Tidak bisa. Satu itu egois. Yang kedua Enggak mungkin. Sulit bagi seseorang untuk baik kepada antum ketika antum jelek kepada mereka. Sulit. Engkau sudah mencela temanmu, merendahkan temanmu, menghinakan temanmu, membolimi dia, menyakiti dia. Lalu kau berharap mereka baik sama antum. Sulit ya akhi, jangan bermimpi. Kalau kepengen kamu dibaiki sama mereka, ya baik sama mereka. Kalau kamu tidak kepingin dicela sama mereka, jangan mencela mereka. Wah kata, Dipahami insyaallah ya. <clears throat> Tapi kalau mereka jelek sama antum, antum harus bersabar. Bersabarlah. Engkau berusaha sekuat tenaga memberikan yang baik untuk mereka. Air tuba dibalas dengan air susu, jangan dibalik. Jangan sampai air susu kamu berikan dengan air tuba, itu kejelekan. Intinya kita berusaha sekuat tenaga supaya kita menjadi yang terbaik. Memberikan yang baik dan yang terbaik untuk teman-teman kita. Secara idealnya, normalnya dan standarnya itu yang paling bagus kebaikan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Wa insyaallah. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah <clears throat> dan berkata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah Utlubil fadla bil ifdali minka. Mintalah, carilah keutamaan dengan cara engkau memberi keutamaan. Fadl fadilah. Ifdal memberi fadilah. Kamu kepingin diutamakan dapat sebuah keistimewaan fadilah dari teman kamu, maka sebelum itu engkau harus memberikan ifbal, memberikan fadilah kepada teman kamu. Ifbal dulu, baru dapat fadilah. Paham ya? Ifbal itu ngasih fadilah. Kamu baik dulu sama teman kamu. Niscaya kamu dapat kebaikan dari teman kamu. Kamu dulu. Bagaimana kamunya? Bagaimana cara kamu bersahabat? cara kamu berteman, cara kamu bergaul, cara kamu berukhuwah. Kalau baik, engkau akan dapat kebaikan dari teman kamu. Itu standarnya. Itu pada umumnya. Kamu baik akan dibaiki. Kadang kamu baik nggak dapat kebaikan, ya sabar. oh. Sabar menghadapi teman-teman seperti itu. Dicek kalau dia orang baik lambat laun akan baik sama antum. Kalau tidak, maka dikatakan hadzal laim. Ini orang yang memang jelek, tinggalkan dia, jauhi dia, tidak layak masuk dalam lingkaran persahabatan kamu. Kamu sudah baik kok dia tidak baik. Barakallahu fikum. Qala fa inna sani'ata ilaika kasani'ati minka. Sebab tindakan orang kepada kamu tergantung tindakan kamu kepada dia. Kalau kamu baik, dia akan baik. Kalau kamu jahat, dia akan jahat. Itu normalnya begitu. Barakallahu fikum. Sehingga ya settingannya terserah antumnya. <clears throat> Bagaimana cara antum dalam berteman, dalam bersahabat. Yang dianjurkan jadilah sahabat yang baik, teman yang baik. Jadilah sosok ikhwah yang memberi kebaikan insya Allah dapat yang setimpal. Kalau nggak dapat yang sabar. Barakallahu fikum. huwa. Ada nggak ya tipe orang yang dia ini suka menyakiti teman-temannya, suka jahat ke teman-temannya, tapi merasa berbuat baik. Terus mendambakan kebaikan sama teman-temannya. Minta dimuliakan, dihormati, diorangkan, di Penuhi haknya dan segala macamnya. Ada nggak ya? Ada ya? Ada seperti banyak berarti ya. <clears throat> ada lah ya tipe yang seperti itu. Namanya juga manusia. Ini tipe orang yang jahat. Untuk katakan jahat, sayyi syar. Kelakuan dia jelek, tindakan dia jelek. Sahabatnya sendiri, temannya sendiri, ikhwanya sendiri dia walimi semena-mena kepada teman-temannya, dicela, caci maki, dibongkar aibnya dan yang lain-lainnya. Tapi merasa dia nggak bersalah, dia merasa benar dan menuntut teman-temannya untuk berbuat baik kepada dia, memuliakan dia, menyanjung dia, menghormati dia, bla bla bla bla. Ada saya, ini orang jahat, ini orang jelek. Kira-kira teman-teman yang lain merespon enggak? Secara kebiasaan masyarakat, merespon enggak? Hah? Mau enggak dia mereka berbuat baik sama orang kemahada Jawabannya umumnya enggak bakal. Hah? Enggak bakal. Intinya jahat, intinya jelek, intinya ini dan segala macam. Kok berharap dari kita orang kebaikan? Ngaca dulu dong. Ente ini berbuat baik apa enggak? Kalau kamu berbuat baik, insya Allah ada kebaikan dari situ. Tapi kalau kamu berbuat jahat, jelek, jangan berharap yang lain baik kepada antum barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Faham insya ya? Bahasa mereka utlubil fadla bil ifdali minka. As-sani'atu ilaika kas-sani'ati minka. Sama dengan hadis di atas, la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika persahabatan adalah Qaulu Umar bin Khattab ucapan sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya Lu mengatakan Thalathun yusfina laka Wudahik Ada tiga amalan Tiga perangai Yang dengan itu akan murni Cinta saudara kamu Engkau akan mendapatkan kemurnian cinta saudara kamu Dia akan menunjukkan persahabatan yang murni persahabatan yang tulus. Kalau kamu mengerjakan tiga untuk dia. <clears throat> yang pertama adalah antusallima alaihi idza laqitahu. Engkau menyampaikan salam kepada dia ketika engkau berjumpa dengannya. Kalau bertemu, sampaikan salam. Nanti dia menjawab salam ini akan memunculkan yang namanya mahabbah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dari Bukhari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman. Belum sempurna iman kalian hingga saling mencinta. Belum mengatakan awala dulukum ala syai'in in fa'altuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kalau kamu kerjakan itu kamu akan saling mencinta. Belum mengatakan afsus salama aku. Tebarkan salam tengah-tengah kalian. Dengan tebar salam akan muncul rasa cinta. Rasul mengatakan demikian. Dan memang salam itu akan terucap dari seseorang yang hatinya bersih kalbunya bersih, tidak ada permusuhan, kedongkolan, kedengkian, dendam kepada orang lain. Mudah mengatakan Assalamualaikum. Jawaban salam juga sama. Dia akan bisa menjawab salam dengan nyaman ketika hati dia bersih. Dengan mudah mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan dikira rebel ya kawan. Itu orang-orang yang dikatakan memiliki sofaul mawaddah Rasa cinta yang murni, bersih, tidak ada yang namanya permusuhan dan kedengkian. Atau cek. Ketika ada seseorang ada gesekan dengan si fulan, A sama B, gesekan. Lagi ribut, lagi berseteru. Mungkin tidak saling ketemu begitu. Hmm, mungkin tidak. Nggak bakal mau. Kenapa? hatinya sudah nggak enak sama fulan. Apalagi keras sekali gesekannya. Permusuhannya sangat. Kebenciannya sangat. Tidak bakal mau salam sama dia. Lah ya kok salam. Ketemu dia bakal melengos. Bakal pergi dia. Nek lihat wajahnya dia. Itu alami. Tidak bakal bisa. Jangan dikira gampang menyampaikan salam. Ketika dia mengatakan salam assalamualaikum dengan muka berseri-seri dijawab waalaikumsalam warahmatullah tandanya di hati mereka bersih tidak ada permusuhan di antara mereka yang ada adalah rasa cinta kasih sayang ukhuwah pertemanan bagus itu dengan nas riwayat tadi maka yang dianjurkan adalah tebarkan salam Ketemu salam, ketemu salam. Itu penghormatan terbaik dalam Islam. Doa keselamatan, doa rahmat, doa barokah yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Doa Ustaz. Iya. Yang penting doanya itu. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Warahmatullah. Rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh. Allah untuk kalian dijawab dengan setimpal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan salam. Salam itu keselamatan dari semua marah bahaya. Keselamatan dari semua hal-hal yang membahayakan antum selamat, rahmat, barokah. Ini antum perlukan dalam kehidupan antum ini. Selamat, rahmat, barokah. Saling mendoakan. Itu bedanya tahir Islam, penghormatan Islam dengan yang lain-lainnya. Yang lainnya kan bro, gimana bro? sihat bro, ngono ae gak ada doanya sama sekali. Hah? Lagi ketemu, Gak pak, monggo pak. Hah? Nur, sihat Mas, ngono doa. Ya seketegur sapa, tapi tidak ada nilai doanya. Tidak bakal muncul tahabub rasa cinta di antara mereka. <clears throat> Teparkan salam. Satu. Apalagi itu teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri, orang dekatnya antum, ikhwanya antum, sampaikan salam. Antum cek ya. Ketika antar ikhwah tidak mengucapkan salam, ada yang aneh. Ketemu, hmm. saya ketemu, hmm. menang toaik, dim masing-masing uh, eh, dengan wajah yang sendu, wajah dingin kul, apa wajah yang agak sedikit cemberut. Hmm Apakah curiga? Anak ah, pakai. Ya? Ini ada apa ini? Ini ah fulan ketemu ah fulan ketemu begitu aja tidak ada namanya salam. Tentu curiga antum. Ada apa ini? Mestinya kan salam. Kok nggak salam? Antum sudah bisa menilai hubungan mereka. Ketika mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tanda ini sedang bagus. Pertama ya, kalau ketemu temanmu, sampaikan salam kepada dia. Yang kedua, wasi'alahu fil majlis. Engkau memberikan tempat yang luas untuk dia bermajlis. Barakallahu fikum. Kalau majlisnya wadan kosong kayak sekarang ini, nggak ada nilainya, nggak ada rasanya. Mau tinggal jagong, duduk yang diinginkan lapang. Tapi lain rasanya ketika di sebuah majelis penuh, full, padat, rapat di majelisnya ini. Ada teman ente baru datang, teng teng teng teng teng nggak dapat tempat. Yang di dalam penuh, di luar sana panasnya luar biasa. Jadi orang Jawa Timur gak mufakat panasnya gitu ya panasnya pol. Begitu kan orang di, di luar kan sengsara dia. Uh panasnya apalagi bawahnya, uh lantainya panas banget, nggak pakai sandal lagi. Wah sudah sakit semua dia punya kaki itu. Orang semacam itu memerlukan apa ini? Tempat yang teduh. Antum panggil dia. Tahu? Sini. Sini. Sini sini. Datang ke antum, antum menggeser tempatnya antum dikasih ruang untuk duduk dia tuasi ulahul majlis engkau luaskan tempat duduk untuk dia kamu geser sini di sampingnya antum kira-kira dia merasa dikasih hal yang istimewa ataukah biasa saja kalau dia mengatakan biasa aja itu orang gak beres kalau dia orang yang baik dia akan sangat sangat berterima kasih kepada antum Jazakallah khair akhi, jazakallah khair barafikum. Padahal sebuah tempat itu bukan tempatnya antum, tempat bersama, tempat umum. Tapi ketika antum dengan keikhlasan hati, dengan hati yang legowo, ngasih tempat untuk dia, begitu luar biasa. Ketika itu ini pemberian yang luar biasa, tempat tok akan dikenang oleh dia. Dari mana akhi antum? Oh saya dari Brebes. Brebesnya mana akhi? Bulakamba. Bulakambanya mana ya akhi? Wong Kluwut. Oh Wong Kluwut. Masya Allah. Saya kenalkan saya dari Cilacap. Hmm, Masya Allah. Di Kluwut sama siapa? Fulan gini gini gini. Salam ya untuk mereka ya. Itu berkesan sekali itu. Berkesan sekali itu. Pulang itu dia terkenang selalu Begitu antum main kecil ketemu sama dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ah sini, antum bukan fulan, iya, masya Allah dirangkul sama dia. Kenapa? Ingat yang dulu itu. Darnas, kamu dapat tempat yang warnanya pol di luar sana, orang sampai kepanasan, di dikasih tempat sama si fulan. Dia nggak mau sama yang lainnya. Ini kenalkan, ah, ini Mas Fulan dari Kelud, Ini Jazakallah Masya Allah baiknya orang ini saya dulu ketika ikut Darnas itu apa Darnas ini? Eh, Darnas Semarang kemarin uh anak dapat tempat di luar panasnya Masya Allah kaki saya melepuh-melepuh nggak dapat tempat ini Mas Akbar manggil anak dikasih tempat di dalam zen wah uh, jazakallah khair ini Masya Allah orang baik begitu itu demikian kalau dia orang baik akan merasakan kebaikan satu ini. Itu kenapa dalam nasul Quran diminta untuk demikian. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kamu tafassahu fil majalis, tolong diluaskan majelisnya, minta tempat duduk. Tafassahu. Kamu kasih tempat duduk yang luas. Allah akan meluaskan untuk kalian. Barakallahu fikum. Ingat ya, ini akan terasa eh, hal yang istimewa ketika tempatnya sesek, penuh sesak dan engkau membutuhkan tempat itu. Barakallahu fikum. Yang paling gampang wis <coughs> ada acara kondangan orang nikah, ikhwah kita nikah. Ya, teropnya terbatas bukan di gedung yang Masya Allah itu teater terbatas Nah, acaranya jam 10 pagi sampai duhur, duhur sampai asar, pas lagi panas-panasnya berbes. Ini daerah panas, panas pol luar biasa wis. Yang ada terop selebihnya di luar dikasih apa? Dikasih tempat-tempat duduk biasa itu kursi plastik di luar tanpa ada terop. Panasnya luar biasa para hadirin masuk terap semua kipasnya masya Allah mantap kamu ketinggalan kamu tertinggal sudah penuh sesak di dalam full kamu di luar sendirian oh panasnya masya Allah menyengat uh, luar biasa perjuangannya antum Gak ada yang tahu ada akhfulan yang lihat antum. Loh, fulan. ta sini sini sini sini. Ayo masuk. Penuh akhi. Ada ada ayo sini. Dibawa masuk, dikasih tempatnya antum bersebelahan dengan antum, diluaskan majelisnya. Uh, itu jazakallah khair, akhi jazakallah khair, barakallahu terima kasih. Barakallahu Itu kalau orang baik. Kalau orang nggak baik, ngamuk. Huh? panitia poi eh, di panitianya mana panitia ini ngomong gitu wis ngeroweng dia kalau orang yang baik akan ngomong baik-baik kalau nggak dapat tempat ya sudah dia tempatnya di belakang terlambat begitu dia melihat ada seseorang yang memanggil dia ngasih tempat di dalam yang enak ah, kalau orang baik dia akan berterima kasih kepada anda akan muncul mawadah yang luar biasa. Apalagi belum kenal sebelumnya, apalagi di tempat-tempat yang jauh di sana, apalagi di momen-momen tertentu yang luar biasa. Barakallahu Mungkin tidak momen gitu di ketika lagi haji gitu, Pak Haji. Mungkin, mungkin saja. Bisa bayangkan di Mekah misalkan panasnya sampai 51 derajat di siang hari. Mana segitu Pak ya? Sampai segitu ya? 50 derajat. Kira-kira kalau antum di luar di waktu zuhur itu ya apa rasanya? Korma aja mateng apalagi antum geseng. Ya. <coughs> Momen seperti biasanya ya, Pak. Ketika Jumatan Idul Jumatan kan penuh dari semua tempat datang untuk Jumatan di Masjidil Haram. Antum berangkat jam 11, wassalam. <coughs> wassalam bis. Antum berangkat jam 10, hampir wassalam. Antum berangkat jam 9, lumayan dapat tempat di dalam ini antum sudah berjuang pagi-pagi sekali jam 9 pagi sudah berangkat Jumatan. Masuk ke haram. Mau di lantai satu full naik ke atas. Harus ke atas lantai yang ada AC-nya itu full naik lagi. Antum dapat dapatnya paling atas. Di atap tam mau di atap di atas tanpa atap Kan ada beberapa bangunan yang yang ada bangunan yang ada sedikit teduhnya lah ya. Antum dapat di atas. Ya sudah atap. Antum di situ jadi tempat yang sekiranya nyaman. Jam 9 masih mending. Tambah jam 10, tambah jam 11 mateng antum di situ. Eh, di bawah situ terik matahari 50 derajat. Ya apa rasanya? Uh, itu anu kalau tidak bawa saja di bawah, tidak bawa payung di atas. Wah, menderita itu. Kalau saking panasnya udara itu apa efeknya? Kenapa kena head stroke namanya? Ketika udara sangat panas yang ekstrim, anu bisa kena stroke. Head stroke namanya, ya Dalam kondisi seperti itu antum. Masya Allah ada orang yang manggil antum dulu sih ini sini sini yang manggil antum orang luar entah orang Bengali wala Hindi wala Pakistani wala apa gitu dan antum sudah kayak orang mau mati gitu panggil sini ditarik antumnya dibawa ke tempat teduh ada bangunan agak tinggi itu di bawahnya itu teduh sini sini di sebelahnya dia ya Allah tuh rasanya antum terlepas dari azab Rasakan naam ya ikhwan. Di situ. Sini sini sini. Antum sudah dikasih minum antum masih bawa minum antum dikasih minum masya Allah taruh di sebelahnya dia duduk yang tenang dah tenang di sini masya Allah itu rasanya beda itu maka merasakan ini orang baik banget sama antum antum sudah tolah toleh gini tempat yang tentu mana enggak ada masya Allah yang anda peduli sama antum satu yang peduli sama antum, panggil antum di tempat yang teduh di situ. Itu masya Allah. Kalau orang kamu orang baik ya, kan, kamu akan sangat sangat berterima kasih kepada dia. Jazakallah khair, akhi, masya Allah. Kenalan, lumayan lah tuh dikit-dikit bahasa Arab. Ismuka, ismuka. Uh, ismi Muhammad Fulan. anda, Ana Muhammad Fulan Aidah kan Muhammad A kan banyak uh, Muhammad siapa kan gitu ya uh Muhammad gini-gini sama-sama Muhammad Muhammad eh, ha, gitu. ha. dari mana min aina ana Yamani Yaman Yaman Yaman ma, aina Yaman Yaman ana Son'a misalnya gitu dari Son'a huh? Indonesia Indonesia oh masya Allah itu beda. Atau akan merasakan ini orang baik banget. Kenal tidak, saudara tidak, teman akad juga tidak. Dalam kondisi antum seperti itu dikasih kebaikan yang satu ini dari dia. Uh, antum rasa terima kasihnya luar biasa dan akan muncul yang namanya sofaul mahabbah, rasa cinta yang sangat kepada dia. Jazakallah khairan. Di lain kesempatan antum lagi santai Kadang dengan teman-teman beli apa gitu sawarma, walais. tau Pak Haji, sawarma Pak Haji. Sawarma. Wah, ini nggak ada sawarma ini. Wah, ini harus berangkat lagi ya jadi. Sawarma apa segala macam lagi hasil yang lainnya lewat orang tadi. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Lu ketemu lagi, atau bahkan merangkul dia. Masya Allah, sini sini sini sini, tak tak tak tak. Atau bahkan jamu dia. Hei Allah, sawarma atau apa balas budi kepada dia jika kebaikan dia waktu itu yang ngasih tempat kepada antum akan terasa itu semuanya ya ini semuanya akan bisa dirasakan ketika mengalami kondisi yang setimpal yang serupa para itu padahal semata-mata ngasih tempat saja ini bukan tempatnya dia tempat umum dia yang duluan dapat yang lain nggak dapat kamu dengan lapang dada ngasih tempat duduk untuk dia akan muncul persahabatan sangat indah daripadanya. Yang ketiga kata beliau, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilai. <clears throat> Yang ketiga, engkau memanggil orang tadi dengan nama yang paling dia sukai. Karena kadang orang punya nama lengkap, ada nama panggilan, kadang ada nama masa kecil. Ada nama persahabatan. Kan ya? Kalau di luar sana ada nama panggung, nama bisnis, kan macam-macam. Ada nama yang mana teman-teman yang lain dulu ngecek dia, bully dia dengan nama-nama yang yang dia nggak suka gitu loh. Nah gitu ya. Ya benda Itu biasa lumrah di Amerika di Indonesia ya kan. Namanya bagus, masya Allah. Siapa namanya? Hah? namanya mukhlisina gitu. Masya Allah mukhlisin. Nama panggilannya? Hah? Nama panggilannya, nama kecilnya Bung Freddy. Nah, gitu ya. Dia suka dengan pakai itu, Bu Fredi, Bu senang seneng dia. Ada sebuah nama yang dia nggak suka dipanggil dengan itu. Sin, sin, sin, sin, ya, gitu. Sin, gitu. Uh, paling nggak suka dengan kata sin, sin gitu ya, kawan. Dalam persahabatan, ketika engkau memanggil dia dengan panggilan, nyebut nama dia yang paling dia suka, tanda engkau cinta kepada dia. Hmm, dia akan suka sama antum ya, paling dia sukai Bung Freddy misalkan gitu. Bung Freddy, gimana kabar? Uh, paling suka dia. seneng dengan nama-nama ini. Tapi ketika antum panggil dia dengan nama yang paling gak dia sukai, uh, marah dia. Sin, sin, sin, uh ngamuk dia. Jaga persahabatan, jaga pertemanan dengan satu poin ini. Panggil teman kamu, panggil sahabat kamu, panggil ikhwah tadi dengan nama yang paling dia suka. Ciri-ciri orang jelek, orang jahat ya, ketika dia tahu dia punya nama yang jelek akan dia sebutkan. Ini orang jahat. Sudah nggak ada yang tahu. Dia punya nama panggilan yang dia nggak suka, nggak ada yang tahu. Ketika ada kles, ada gesekan, ada permusuhan, seringkalinya akan dimunculkan nama ini. Tanda dia menyerang ente. Tanda dia nggak suka sama antum. Siapa? Fulan. Enggak, namanya ini. Uh, jengkel antum sama dia. Tahu dari mana dia nama seperti itu? Antum akan marah sama dia. saya yang kasih tahu dia? Fulan. Antum jahat dia orang, jahat pol. Kok bisa dia manggil anda dengan dengan bahasa seperti itu? Nama saya adalah Fulan. Dia tahu saya paling sudah dipanggil, dipanggil dengan nama ini. Kok yang itu yang dia sebutkan? Dia orang jahat. Dan antum akan merespon dengan kecengkelan ukhwa rusak. Tapi ketika dia menyebut dengan nama yang paling bagus yang dia suka, antum senyumnya beda. Hah? Apalagi dia nggak tahu sebelumnya kan? Ah, tahu-tahu dia tanya ke siapa gitu. Itu namanya siapa? Fulan. Nama yang paling dia suka ini gitu. Maksudnya awalnya memanggil biasa. Mas, mas biasa. Tahu-tahu panggil, ah kaget dia. Kok ngerti ya? nama saya ini. Kagetnya seneng gitu loh. dikarenakan disebut dengan nama yang paling dia suka. Kok ngerti dia? Saya Assalamualaikum. atau kau tahu dari mana? Senyum dia. Dari ini bulan. Jasa kelahir Ya itu nama yang paling saya suka. Dia akan seneng ya ikhwan. Pertemanan akan menjadi bagus, persahabatan menjadi bagus, ukhuwah menjadi baik dengan satu poin ini. Dan ingat jangan dikira gampang. Ini gak gampang. Hanya orang-orang yang memang cinta kepada antum, senang kepada antum, bagus ukhwa dengan antum yang mampu melakukannya, dia akan mencari nama kamu yang paling kamu sukai. Ketika ada sesuatu di hati dia kepada antum, ada kebencian, kedongkolan, permusuhan, dendam, yakin dia akan cari daripada antum hal yang antum tidak suka. Nama diantaranya. Walaupun kalau standar ya standar aja. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Itu kita alami. Saya bayangkan orang yang jauh dari kita, tidak pernah ngerti siapa kita, masa kecil kita, tidak pernah ngerti mereka orang jauh. Hmm? Orang jauh. Nama kita Fulan, kunde Abu Fulan, lengkapnya Fulan. Ada sebuah nama kecil Gak ada yang tahu. Yang tahu ini adalah ima kerabat dekat, ima orang dekat, ima yang seperti itu. Jadi kamu gak suka dengan nama ini. Tiba-tiba engkau dapat WA. Tes. Masya Allah. Dari statusnya, eh, apa namanya? Profilnya. Dari profilnya, hmm, ada fatan, ada ahli fitnah, ada Mungkin tidak antum tahu dari profilnya. Hah? Mungkin banget udah zaman sekarang kok. Wah, ahli fitnah ini. Antum buka klik mm, langsung mata kamu melotot. Duh. Manggil antum dengan nama kecil yang paling antum tidak suka. Mm. Tahu dari mana ini? Antum sudah jengkel, sudah kecewa, langsung antum tahu ada syarr ini orang jelek, ini orang jahat. Kalau dia orang baik nggak bakal begini dia, nggak bakal nyebut nama antum yang pernah antum nggak suka, nggak mungkin. Betul bawahnya fitnah semuanya. Ada fatan, ada, ada ahlul fitnah, ada, ada ahlul syar, ada. Itu pasti begitu. Akan cari dari antum hal-hal yang antum nggak suka, yang membuat antum marah, cewa. Di antaranya nama panggilan. Barakallahu Lain halnya ketika antum dapat WA ah, misalkan profilnya normal biasa aja, plek nyebut antum dengan nama yang paling antum suka. Bagaimana eh, perasaannya antum? Seneng. Oh, seneng. Kok tahu dia nama saya yang satu ini? Siapa ya dia ya? Mesti kata-katanya kan bagus, bahasanya akan lembut, santun, sopan dalam berbahasa. Akan bagus, itu akan kelihatannya ikhwan. Dalam keseharian. Pernah merasakan? Hah? Pernah mengalami? Loh kok diem aja? Wah, itu harus penghayatan dalam kehidupan. Jangan uh, eh, gerambiang gitu aja, cermati. Kita mengalami semua. Yang ini ya iya, itu ya iya, segala macam iya. Nanti ada eh, contohkan tadi kan itu, itu menimpa saya sendiri. Hmm, siapa ya? Ini nama enggak dikenal, nomor enggak dikenal, tahu-tahu jebet dulu nama beri, nama kecil anak kok tahu dari mana ini ini yang tahu ini cuma ima orang dalam mau ima orang yang <laughs> itu siapa ini lihat cek kok kasar gitu bahasanya ya us teror intimidasi segala macam siapa sih cek nama nggak ada namanya profil lo iya fatan sudah kali wis bisa wis nah yang sabar, yang tabah, gitu ya. Pas, antum tahu hada sayyi orang jahat yakfi. Sudah. Kayak gitu antum kepengin disuruh untuk mahabbah sama dia abadan. Tidak bakal mau. Kama ada, disuruh kita berukhuwah dengan dia, dengan zen, aja mimpi. Ente baik dulu, kita akan baik. Kita baik, antum baik. Kita udah baik, ente jelek. Ma'asalamah Mohon maaf, lingkaran persahabatan kita tidak mungkin dimasuki orang-orang jahat kayak ente ini. Gitu bahasanya, lingkaran persahabatan. Kita harus bikin lingkaran teman-teman yang baik, yang bagus-bagus supaya pertemanan kita nyaman. Yang kamu jadi masukan ada sayi ada sayi Yang kamu masukkan orang yang tahu siapa kamu, baik sama antum, memanggil antum dengan nama yang paling antum cintai tanda ini orang sangat suka pada antum, cinta pada antum, tidak ada permusuhan dengan antum. Barakallahu fikum. <clears throat> Dalam Islam tidak boleh kita memanggil orang dengan nama yang, yang dia nggak suka. Disebut dengan apa ini? Riba. Adalah ya Yesus. Kecuali memang dia itu masyhur, viral dengan nama itu tidak ada yang tahu dia melainkan dengan nama ini terpaksa engkau panggil dia dengan nama itu. Bukan untuk mencela atau menghina, tetapi memang dia dikenal dengan itu. Kalau kamu menyebut nama aslinya nggak ada yang kenal. Tetangga sebuah tempat misalkan. Kenal Pak Fulan. Siapa ya? Ini namanya Fulan. Siapa ya? Nggak ada yang tahu. <clears throat> Sak kelurahan gak ada yang ngerti, sak desa gak ada yang ngerti. Tahunya saya namanya Fulan bin Fulan. Ada yang kenal nggih? Siapa yang gak ada yang tahu? Loh, apa cara niki ya? Uh, anu Pak, niku loh yang rumahnya begini begini begini, dia mulai ngerti. Oh yang RT itu ya? Iya Pak, yang ini yang jualnya gini gini gini. Oh itu itu namanya dola wedus. Tahu dola? Dola singkatannya Abdullah kan gitu ya. Ada available-nya. Itu namanya dola wedus. Tahu wedus? <laughs> dola wedus. Kok gitu Pak? Iya, dikatakan dia itu juragan wedus. Atau misalkan dia penjual wedus. Atau misalkan dia memang makanan wedus, usaha dia di sekitaran wedus. Orang sak desa tahu jadi adalah wedus. Antum kalau panggil nama dia, namanya Abdullah Mubarak, gak ada yang kenal. Sopo Abdullah Mubarak ini? Hmm? Namanya itu Pak Abdullah Mubarak Pak. Pak Ustaz namanya kan Pak Ustaz kan? Tidak tahu, gak kenal. Loh, orang sini loh Pak. Siapa ya Abdul Mubarak ya? Gak ada yang tahu. Begitu disebut bola wedus, oh iki fulan, dia ini rumahnya ini gitu. Ketika antum ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. E, betul ini rumah bola wedus, ngamuk dianya. Hei, manggil yang bener ente. Afan akhi, afan saya tanya-tanya sak kampung nama antum Abdul Mubarak ada yang kenal sama antum dikasih tahu sama Pak Fulan sebut dalam wedus kenal semuanya gimana lagi ya terpaksa itu namanya litarif itu ghibah yang diperbolehkan karena kondisi bukan karena antum menghina dia dia ya mau nggak mau ya gimana lagi orang kalau dia mengerti antum gimana lagi pokoknya kalau antum bagi saya jangan dola wedus apa dola mubarak ya her Anak panggil Dola Mubarak. Atau anu aja Mubarak ya, dah Mubarak aja. Khair. Gimana akhi Mubarak? Ah gitu. Sama dia yang begitu. Tapi ketika antum nanya ke orang kampung ke, uh, uh, uh, di masa yang lain lagi, ya tanya oh, Dola Wedus mana Pak? <laughs> Allah musta'an. Gitu kadang gitu ya di kampung gitu ya. Ah, Dola Wedus apalagi kadang Komar Ceking apalagi. Afan, afan, afan. Eh, Allah barik. Karena begitu. Ini di luar pembahasan. Dikarenakan memang dia viralnya, masyhurnya dengan nama itu. Ia terpaksa panggil dengan nama itu. Kalau enggak, enggak ada yang kenal. Tapi untuk memanggilnya bukan dengan nada sindiran, nada pelecehan, nada manggil biasa. baru begitu Kalau kamu tahu namanya, kasih tahu nama yang paling dia cintai. Tolong ucapkan Bapak Ikhwan, ada muhim jiddan. Nampaknya sepele, tapi nggak sepele. Ini perkara yang sangat penting, sangat urgent untuk menumbuhkan persahabatan yang indah, yang bagus di tengah-tengah kita. Dan ini harian gitu loh. Bisa kita alami tiap hari. Jaga etika, jaga adab supaya antum mendapatkan persahabatan yang indah barakallahu fikum. Jangan mengatakan biasa usaha teman sendiri. Belum tentu dia masih bertahan dengan itu kadang dia jengkel, kadang dia ngamuk dengan itu. Dan aku nggak seneng disebut nama kayak gitu. Terus gimana lagi temen yang begitu, aku nggak senang, saya nggak suka sih ya kawan. Jangan manggil dengan nama yang dia tidak suka. Barakallahu fiikum. <clears throat> Dipaham insya Allah ya? Tiga. Kalau ketemu, salam. Tebar salam. Kamu kasih tempat, luaskan majelis dia, kasih tempat duduk untuk dia ketika dia tidak dapat tempat duduk kasih tempat kalau manggil dia panggil dengan nama yang paling dia sukai ini pentingnya ketika bersahabat sering saling mengenal sama lain jangan asal eh, kenal wajah saja dirinci namanya siapa segala macamnya eh, dikorek hal-hal yang penting dari dia supaya kita bisa bermuamalah dengan dia, bergaul dengan dia dengan hal-hal terbaik yang paling dia sukai. Itu banyak hal, mulai namanya, panggilannya, kebiasaannya, makanannya, minumannya, segala macamnya. Hal yang sebenarnya keseharian. Kenal itu semuanya supaya Anda bisa muamalah sama dia dengan hal yang terbaik yang paling dia suka. Tanda engkau cinta dia karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ketika tahu ada hal yang dia nggak suka, kenali, jangan kamu jangan kamu kerjakan, jangan kamu lakukan. Hindari yang ini, dia paling nggak suka. Kerjakan yang ini, dia paling suka. Untuk muamalah yang indah, muamalah yang bagus. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan dengan berbagai macam bimbingan-bimbingan ini muamalah kita semakin bagus, persahabatan semakin baik.